نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادني الله وإياكم من النار Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim kaannaka taraha karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات surat-surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat-salatnya. Pada bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang bacaan surat atau bacaan dari kumpulan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baik itu mencakup salat fardu ataupun salat sunnah maka telah datang riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat yang tertentu dari Al-Qur'an. Wa qala rahimahullah wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi shalawati min as-suwari wal ayat fa inna dhalik yakhtalifu باختلاف الصلوات الخمس وغيرها Adapun surat yang dibaca Nabi di dalam salat-salat dari surat ataupun ayat-ayat Al-Qur'an maka sesungguhnya ini berbeda masing-masingnya mengikuti perbedaan dari salat-salat tersebut. Mengikuti perbedaan dari salat-salat lima waktu dan juga salat-salat selainnya. Dari salat lima waktu tersendiri itu memiliki perbedaan bacaan. Satu salat dengan yang lainnya. Begitu pula dalam salat sunnah memiliki perbedaan antara salat sunnah yang satu dengan yang lainnya. Wahaka tafsilun dzalika mubtadi'ina bis-salatil ula al khams. Dan berikut ini perincian perincian dari riwayat-riwayat yang akan diawali dengan salat yang paling yang paling pertama atau salat di sini adalah salat subuh. Qala rahimallah salatul fajr. Salat al-fajr atau salat subuh. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqra fiha bitwal al-mufassal. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan yang selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu haditsun sahih beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat subuh dengan surat-surat Tual Al-Mufassal. Fakana ahyanan yaqra al-waqi'ah wa nahwaha min as-suwar fi ar-ra'atain. Hadis ini riwayat Ahmad dan yang selainnya dari sahabat Jabir bin Samrah hadithun sahih. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca surat Al-Waqi'ah dan juga surat yang semisalnya pada dua rakaat salat al-fajr. Wa rahimahullah wa qara'a min surati at-tur wa dhalika fi hajjatil wada' Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiyah Ummi Salamah radhiyallahu anha. Pada hari Haji Wada beliau membaca dalam salat subuhnya surat At-Tur وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى Hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Qutbah Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Hadithun sahih. Dan terkadang Nabi membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid dan yang semisalnya pada rakaat yang pertama. Wa qala rahimahullah wa kana ahyanan yaqra bi qisaril mufassal kaida syamsu kuwirat. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Amr bin Huraith dari sahabat Amr bin Huraith hadithun sahih dan sahabat Amr bin Huraith disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar wa kana Amr ibn Huraith min baqaya ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina kanu nazalu al-Kufah beliau ini adalah di antara sahabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dan mereka itu tinggal di Kufah ya yeah. jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi <clears throat> yang masuk Islam di usia yang masih muda disebutkan oleh Alimah Al-Waqidi qabadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li Amr bin ithnata 12 sanatan wa kana min aghna ahlul Kufah atau wa kana min aghna ahlil Kufah Al-Imam Al-Waqidi menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sahabat Amr ibn Khuraif usianya dalam umur 12 tahun. 12 tahun Nabi meninggal. Masih muda. Nah. Dan beliau termasuk di antara orang-orang yang kaya dari negeri atau dari penduduk Al-Kufah. Jadi beliau radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang terakhir. Ya dari sisa-sisa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakan ahyanan dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terkadang membaca surat kesar al-Mufassal. Nanti kita merujuk di permasalahan apa itu tual mufassal, kisar mufassal, wasat al-mufassal. Nah, وكان kana يقرأ yaqra' المفصل qisar Yaitu surat Idza syamsu kuwirat ini masih dalam salat salat apa ini? Salat subuh. Ya, kita belum berpindah di salat-salat selainnya. Wa qara'a marratan idza في الرقعتين rak'ataini hatta qala rawi fala adri anas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara dzalika amdan Hadis ini riwayat Al-Imam Abu Dawud dari rajulun minas sahabah dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Dan hadis ini hadis sahih. Dan sebagaimana yang telah kita lewati bahwa mubhamus sahabah la yadurru fi riwayah Tidak adanya penyebutan nama sahabat atau ketika nama sahabat tersebut dihilangkan disebutkan rojulun atau yang semisalnya maka ini tidak mempengaruhi kesahihan dari riwayat tersebut dikarenakan para sahabat itu semuanya adalah kulluhum udul dan ini termasuk dari madhab ahlus sunnati wal jamaah anna sahabata kulhum udulun. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca sekali dengan surat idza Zulzilat al Zalzalah di salat subuh di kedua rakaatnya sampai perawi dari hadis ini berkata maka aku tidak mengetahui apakah Nabi itu lupa atau beliau membacanya dengan sengaja. Wa qala rahimallahu wa qara'a marratan fi safar qul a'udzu rabbil falaq qul a'udzu rabbin nas. Hadis ini riwayat Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Hadisun sahih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam safarnya beliau membaca dari sholat subuh surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian di rakaat yang kedua membaca qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas. Ini di dalam safar. Dan ini telah kita lewati bahwa yang sunnah ketika seseorang safar mengimami jamaah manusia, mengimami kaum muslimin dalam keadaan dia safar dan jamaah itu juga safar, maka disunahkan untuk ikhtisar, ya, meringkas atau meringankan salatnya. Sampai pun dalam salat subuh. Ini yang sunnah. Wa qala rahimahullah wa qala li'uqbata ibni Amir radhiyallahu anhu اقرأ في صلاتك المعوذتين fama ta'awwada muta'awwidhun bimithlihima Hadis ini riwayat Abu Dawud an rajulin minas sahabah dari seorang sahabat. Wa hadha hadithun sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bacalah olehmu di dalam salatmu dua surat ini Al-Mu'awwidatain surat Al-Falaq dan surat An-Nas kata beliau sallallahu alaihi wasallam fama ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima sesungguhnya atau disebabkan tidak ada surat yang dapat dipakai untuk meminta perlindungan yang serupa atau lebih baik dengan kedua surat ini surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Oleh karena itu dijuluki sebagai surat Al-Mu'awwidatain. Surat yang dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua surat. Wa qala rahimahullah wa kana ahyanan yaqra bi aktsari atau bi aktsara min dzalik. Fakana yaqra'u sittina ayatan fa akthar. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami Abu Barzah Nadlah dengan Bad bin Ubaid Al-Aslami dan disebutkan dalam siar bahwa wakana kahinan kabiran fil jahiliyah thumma aslama radhiyallahu an Abu Barzah al-Aslami dahulunya adalah dukun yang besar ya dukun yang terkenal masyhur disebutkan kabiran ini juga memiliki ilmu yang banyak dahulunya di zaman jahiliyah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan dia masuk ke dalam Islam radhiyallahu an dan itu dengan surat yang lebih panjang daripada yang telah disebutkan wa kana yaqra dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca 60 ayat ala ba'dur ruwat la adri fi ihda rak'atain au fi kiltaihima. Perawi yang menyebutkan hadis ini dia berkata, maka aku tidak mengetahui apakah beliau membaca 60 ayat ini dalam satu rakaat atau dibaca di dibagi dalam dua rakaat. Wa qala rahimallahu taala wa kana yaqra bi surati Ar-Rum Hadis ini riwayat Al-Imam An-Nasa'i an rajulin minas sahabah. wasanaduhu hasan atau jayyid. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani wasanaduhu jayyid. Nabi saw alaihi wasallam dalam salat subuhnya beliau membaca surat Ar-Rum Wa qala rahimallahu ahyanan bi surati Yasin. Hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Samrah. Hadithun hasan. Dan terkadang beliau membaca di dalam salat subuhnya surat Yasin. Jadi dibagi dua. Ar-Rum dibagi dua, Kemudian Yasin dibagi dua. Wa qala rahimallahu wa marratan shalla subha bi Makkah fastaftaha suratul mu'minin atau fastaftaha suratul mu'minin hatta jaa dzikru Musa wa Harun atau dzikru Isa syakka ba'd ar ruwat akhadathu sa'latun faraka'a Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an. Dan pernah sekali beliau salat subuh di Makkah dan beliau membaca surat Al-Mu'minin. Sampai pada ayat yang menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Harun. Yang disebutkan dalam catatan kaki. Ayat tersebut berbunyi, thum arsalna Musa wa ahaw Harun bi ayatina wa sultani mubin. Atau ayat yang menyebutkan tentang kisah Nabi Isa. Di mana ayat ini datang setelah empat ayat setelahnya. Wa ja'alna Nabi Maryam wa آية ayatan wa awainahuma ila rabbatin dati qarari wa ma'in. sampai di sini beliau ruku. Nah, akhadathu sa'lah. Ya, ketika itu sampai ayat sini maka perawi menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau batuk. Ya, sa'lah itu adalah batuk. Sampai di ayat sini beliau berhenti karena batuk, tersedak karena batuk, kemudian beliau rukuk. Nah, sampai di ayat sini, maka beliau SAW telah membaca sekitar 46 ayat sampai 50 ayat. <clears throat> Hadis ini menunjukkan kepada kita juga faidah bahwa batuk itu tidak membatalkan salat. Batuk itu tidak membatalkan salat. Kalau seandainya batal maka beliau akan keluar dari sholatnya. Tapi ini tidak, beliau tetap melanjutkan sholatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ahyanan ya ummuhum fiha bi as-saffat. Hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Haditsun sahih. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kaum muslimin dengan membaca surat As-Saffat. As-Saffat. Nah. Ini sekitar tiga lembar, tiga lembar lebih. 170 ya, sekian ayat. Wa kana yusalliha yaumal jum'ah bi alif lam mim tanzil as-sajdah fi raqatil ula wa fi tsaniyah bihal ata'al al insan. Hadis ini riwayat Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat subuh pada hari Jumat dengan surat Alif Lam Mim Tanzil yaitu surat As-Sajdah di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca hal ata al insan atau surat al insan. Wa kana yatul fi raqatil ula wa yuqassir fi tsaniyah. Hadis ini riwayat Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah Al Harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu hadithun sahih muttafaqun alaih. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Pada bab ini terdapat permasalahan yang berkaitan tentang pembahasan mahia qiraat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salawatihi al-khams. Surat apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat lima waktunya? Ini yang dibahas dalam bab ini. Di sini kita bagi menjadi dua. Dua bagian. Awalan yang pertama, al-aslu fil qiraah annahu yaqra' ma tayassara minhu fal amru wasi' yajuzu likulli musallin an yaqra'a ba'da al-Fatihah bima syaa'a minal Qur'an hukum asalnya di dalam bacaan surat dari Al-Qur'an ketika seorang sholat hukum asalnya adalah dia membaca sesuai dengan apa yang mudah baginya yaqra'u ma tayassara min dalam perkara ini wasi' lapang, luas. Nah, diperbolehkan bagi setiap orang yang salat untuk membaca setelah surat Al-Fatihah dengan segala macam surat yang dia kehendaki untuk dia baca dalam atau dari Al-Qur'an. Wa hadza bi ijma'i ahli ilm. Ini dari pendapatnya kesepakatan ijma' ahli ilm. Naqalahu An-Nawawi. Dinukilkan dari Imam an nawi rahimahullah taala. Ini bagian yang pertama. Ini adalah hukum asalnya. Setelah itu kita akan masuk ya tentang riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang atau bacaan yang beliau baca. Bagian yang kedua wasani wal aghlabu min qiraatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi salawatihi al khams qara'a minal mufassal. Nah, ana ulangi. Wal aghlabu min qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salawatihi al-khams qara'a minal mufassal. Yang paling seringnya al-aghlab yang paling banyaknya dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat lima waktunya itu beliau membaca atau mengambil dari surat-surat al-mufassal. Tapi di sini kita meraja. Apa itu surat Al-Mufassal? Tapi ada yang masih ingat? Tayyib, Al-Mufassal terbagi menjadi tiga. Iya kan? Al-Mufassal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Tual Al-Mufassal. Ini dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ahsantum. Kemudian yang kedua, wasatul mufassal. Ya, pertengahan. Ini dimulai dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah qisar al-mufassal. Ini dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ini yang paling sering dibaca oleh Nabi dan keumumannya. Beliau baca dalam salat-salat lima waktunya dari al-mufassal. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dari hadis Abdullah ibn Amr. Riwayat Abu Dawud, hadithun sahih. Beliau menyebutkan, "Ma minal mufassal suratun saghiratun wala kabiratun illa wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa biha fil maktubah." Sungguh tidaklah surat-surat yang ada di mufassal. Berarti dari surat Qaf seterusnya sampai surat An-Nas. Ya, kalau di ukur adalah dari juz eh, akhir 26 27 28 29 sampai 30. Sekitar 5 juz ini lebih sedikit. Ini adalah al-mufassal. Kata beliau radhiyallahu anhu Sungguh tidaklah surat-surat yang ada di Al-Mufassal ini, baik surat yang kecilnya atau yang pendeknya, sampai surat yang besarnya, yang panjangnya. Nah, illa melainkan seluruhnya itu aku telah mendengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami bacaan dengan surat tersebut di dalam salat-salat lima waktu. Nah, artinya di sini memang ya para sahabat menghafal sekali ya apa yang dibaca oleh Nabi. Nah, dan yang mereka dapatkan dari keseringannya adalah surat-surat Al-Mufassal. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an riwayat Imam Ahmad. Ini lebih lebih spesifik atau lebih jelas. Lebih detail. Beliau menyebutkan radhiyallahu an kana yaqra fil maghrib bi al-mufassal wa yaqra fil isya biwastil mufassal wa yaqra fi subhi bitulil mufassal. Nabi membaca dalam salat maghribnya itu surat-surat kisar mufassal. Berarti dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Dan beliau membaca dalam salat Isya-nya wastul mufassal dari surat 6 An-Naba sampai surat Al-Lail. Kemudian beliau membaca dalam salat subuhnya, nah ini 6 salat subuhnya bitulil mufassal dengan surat yang tul mufassal yaitu dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Tapi dua hadis ini yang dijadikan istidlal oleh para ulama bahwasanya inilah aglab yang paling seringnya. Nah, dan di sana ada nanti insya Allah kita akan baca terus riwayat-riwayatnya keluar dari kebiasaan ini ya keluar dari kebiasaan ini bahkan sangat atau sekali saja beliau amalkan dalam seumur seumur hidupnya seperti beliau membaca dalam 6 insyaallah akan datang dalam salat maghrib beliau membaca surat al-araf ya surat al-araf satu juz lebih atau 13 lembar lebih 13 setengah lembar nah beliau membaca surat ini dalam salat maghrib. Dalam salat maghrib. Dan ini juga termasuk sunnah. Ya diamalkan sekali dalam waktu yang sangat panjang. Ya ini juga diamalkan oleh Nabi SAW dan semasa hidupnya dalam saya sekali saja membaca surat Al-Araf dalam salat maghrib. Insyaallah akan datang riwayatnya. pun yang berikutnya salat al-fajr. Baik, kita akan bahas tentang surat-surat yang dibaca dalam salat al-fajr. Wa amma fi salati al-fajr fakanat al-ghalib min qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a min tuwal al-mufassal kama fi hadis Abu Hurairah al-mutaqaddim. Kebiasaan Nabi di dalam salat subuhnya beliau membaca itu seringnya adalah tuwal al-mufassal. Nah. Lebih mudahnya antum bisa kasih tanda tuwal al-mufassal itu sudah cukup. Ya. Nah, artinya antum sudah membuat rincian tersendiri tentang apa itu tuwal mufassal, wasat mufassal, qisar mufassal. Hadis yang lainnya disebutkan dari hadis Jabir bin Samrah riwayat Muslim. Kana yaqra fil fajri qaf wal Qur'anil Majid. Ini hadis yang telah kita baca dari dari bab. Beliau membaca surat al dalam salat subuhnya surat Qaf. Warawa Ibn Huzaimah an dan juga Ibn Huzaimah menyebutkan dari sahabat Jabir bin Samrah karena yaqra fi salatil fajri bil waqi'ah. Beliau membaca surat Al-Waqi'ah. Ini yang pertama. Wahyanan dan terkadang beliau membaca wastul mufassal. Kama fi hadis Amr ibn Huraif yang telah kita lewati. Hadis Muslim. <clears throat> Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajri wal laili idza as'as. Ya beliau membaca dalam salat subuhnya Naam surat yang ayatnya itu berbunyi walaili idza as'as. Ini surat apa ini? Walaili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqaul rasulin karim. Hmm? Sebelumnya At-Takwir, tuh Ini surat At-Takwir. Ini adalah wastul mufassal. Ini yang kedua wahyanan yaqra min qisar mufassal. Yang ketiga, dan juga terkadang beliau membaca surat-surat yang sangat pendek sekali. Sebagaimana hadis dari Rajul minas sahabah yang telah kita lewati, riwayat Abu Dawud, Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca "Idza zulzilatil ardu zilzalaha" dalam dua rakaatnya. Maka aku tidak mengetahui kata perawi apakah beliau ini lupa atau beliau sengaja membacanya. Nah, yang keempat wa ahyanan yaqra min ghair al-mufassal dan terkadang beliau membaca keluar dari al-mufassal. Nah, sebagaimana hadis Abdullah Ibnu Sa'ib yang telah kita lewati. Shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha bi Makkah fastaftaha suratal mu'minin. Ya, yes, beliau mengimami salat kami di salat bersama kami dalam atau di kota Makkah, beliau memulai dengan surat Al-Mu'minin atau Al-Mu'minun. Kemudian juga hadis Abdullah ibn Amr, kan Nabi saw ya ummuna bi as-saffat atau as-safat, nam, fi salati al-fajr. Beliau mengimami kami dengan surat as-safat dalam salat al-fajr. Bab yang berikutnya al-qiraah fi sunnati al-fajr. Bacaan di dalam salat sunnah subuh. Salat subuh sudah selesai alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah bacaan di dalam salat sunnah subuh atau rakaatain al-fajr yang insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya باذنillah azza wajal. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant. astaghfiruka wa atubu ilaika وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين